بسم الله الرحمن الرحيم بتأرد نفحات الرحمن في هذا المكان نواصل القراءة قال شيخ المسنب الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي في كتابه قرة العين في أحاديث سيد الكونين إلى أن قال الحديث الثاني والعشرون عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد الله بأبد خيرا طهره قبل موته قالوا وما طهور العبد قال أمل صالح yulhimuhu إياه حتى يقبضه عليه. Hadirin hadirat sampailah kita kepada hadis yang ke-21 dari Sayyidina Anas bin Malik semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya bahwasanya dia telah mengutarakan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang artinya kurang lebih apabila Allah berkehendak kepada seorang hambanya laki maupun perempuan akan kebaikan Allah Subhanahu wa taala membersihkannya sebelum wafatnya entah dengan penyakit yang diderita atau dengan musibah yang menimpa semuanya itu membersihkan sebelum kematiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akhiri hayat kita dengan husnul khatimah. Asa habaib kita suka bilang asa sabigat khair. Mudah-mudahan ponis yang ada di sana untuk kita kebaikan. Asa sabigat khair. Boleh nih diulang-ulang nih ya asasa bigat khair mudah-mudahan ponis kita yang ada di sana itu kebaikan hadirin eh, disebutkan ada seorang beramal ibadah dengan giat dan bersungguh-sungguh beberapa hari lagi mau meninggal dia maksiat sehingga wafatnya dalam keadaan su'ul khatimah. Kok bisa begitu? Itu dia yang tadi itu. Mudah-mudahan poin nisan kita di sana bah baik. Ada lagi seorang maksiat, maksiat, maksiat, maksiat. Berapa hari lagi dia mau meninggal? Diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan sehingga dia gencar melaksanakan kebaikan sehingga wafatnya dia dalam kebaikan. Husnul Fatimah. Diterangkan oleh ulama, kenapa kok begitu? Yang pertama beramal, beramal, beramal Di akhir hayatnya dia maksiat Datanglah ajalnya Kenapa? Katanya amal yang dikerjakan sebelumnya itu kebaikan dia kerjakan dengan ria dengan pamer ingin orang lihat ingin pujian akhirnya akhirnya begitu ada lagi tadi maksiat, maksiat, maksiat. Berapa hari lagi dia mau meninggal? Allah Subhanahu wa taala ilhami kebaikan sehingga dia meninggal dalam kebaikan husnul khatimah. Kenapa? Sebenarnya dia tidak mau melakukan itu. Kejadian lagi. Dia nyesel. Nyesel taubat bukan? Enggak mau kejadian lagi. Dia istighfar, dia taubat, dia istighfar, dia taubat. Terus akhirnya Allah Subhanahu wa taala ilhami kebaikan sehingga datanglah ajalnya dia dalam keadaan husnul khatimah. Ini sekarang lagi rame nih di dunia maya. Kiai kumpulnya sama kufar ya, orang kufar kumpulnya sama kiai ke gereja ke pesantren-pesantren. Terbalik gak? Balik. Hati-hati itu. Hati-hati. Ya. Karena almaru ma'aman habba seorang dikumpulkan nanti dengan orang yang dia cinta cintai. Wahakada. Taib. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala bila mana Allah Subhanahu wa taala berkehendak kepada seorang itu kebaikan dibersihkan dulu, diformat habis tu dosanya sehingga dia menghadap kepada Allah dalam keadaan bigal bin salim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akhiri hayat kita dengan ke kebaikan. Ini tos-tosan ini. Ya. Mati sekali. nggak bisa balik lagi. Nah, oleh karena itu, udah kata Habib kita nih, ya sering saya dengar di sini, udah kita jangan neko-neko deh, ya sering nggak dengar begitu dari jangan neko-neko, udah kita jalan yang lurus, kita apa yang diperintah kita kerjakan semaksimal kita dan kalau mengerjakan dosa sekuat tenaga kita. Tuh. Kalau ber, beramal ibadat semampu kita, tapi kalau meninggalkan maksiat sekuat tenaga kita. Itulah makna daripada ittaqullaha haqqa tugatih. Kalau masalah yang maksiat, palak jadi kaki, kaki jadi palak, jangan sampai kita kerjakan. Ya. Tapi kalau taat, ibadat semampu kita. Hakada bermujahadah ya, mujahadah. Al Habib Ja'far bin Ahmad Al Aidrus di masa kanak-kanaknya, di masa kanak-kanaknya dan remajanya itu ibadatnya luar biasa sampai ibunya kasihanan. Ya Ja'far, ma'anal aidarus, ma'anal segab, ma'anal faqih al-muqaddam. Kita punya udah jangan gitu-gitu amat ya. Ibadat jangan gitu-gitu amat. Kita punya as-segab, punya al aidrus punya al-haddad. Kata ini anak apa? Umi, mereka bawa bendera. Saya juga mau bawa bendera. <laughs> Itu hebat ya. Mereka bawa bendera, saya juga mau bawa bende bendera. Ibadatnya luar biasa. Hmm. Tayyib Galu mereka berkata Apa pensuci hamba Rasulullah bersabda Amalun salihun amal soleh. Eh, jadi ada peringkat ya. Ibadat yang paling abda, eh, yang paling afdol, yang paling baik, yang paling mulia adalah solat. Solat. Di dalam praktek solat itu ruku, sujud itu ibadahnya pahalanya luar biasa. Kalau juga ya jenuh ya atau capek, ah, udah kita ke peringkat yang kedua. Apa itu? Zikir kita berzikir. Berzikir juga ada ada peringkat juga. Ada untuk pemula, ada untuk yang sudah sampai kewalian tinggi, ada itu. Nah, kalau kita ini wirdul latif jangan ditinggal. Itu namanya wirid abadi ya pemula atau penengah atau yang sudah sampai jangan tinggalkan wirdul latif itu luar biasa itu kita baca 15 menit nggak lama Qul huwallah tiga kali, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falak tiga kali, qul a'udzu birabbin nas tiga kali dimulai dengan itu. Terus kalau di siang hari kita sumpak, di siang hari kita suntuk, apa kata anak sekarang? Galau, Coba introspeksi. Di pagi-pagi kita baca wirdul latif apa enggak tuh? Kalau kita enggak baca wirdul latif, jangan salahin orang yang bikin galau kita. Jangan salahin orang yang bikin kesel kita. Salahin diri kita sendiri. Ada wirid pagi kamu tidak kerjakan, tidak amalkan, tidak baca. Nah, ya. Kalau kita di waktu sore galau, sumpek, eh, stres, introspeksi. Ada nggak bacaan siang kita yang kita tinggalkan? Oh ada. Nah, udah jangan salahin orang, salahin diri kita sendiri. Jadi ada ada peringkat ya. Uh, ah, amaratib deh. Eh, itu udah gacoan gitu tuh. Wirdul Latif, Ratib Habib Umar, Ratib Habib Abdullah. Kalau mau tambahin lagi zikir Asmaillahil Husna. Ya. Banyak lagi. ada Itulah pembersih seorang hamba adalah amal saleh amal amal saleh yulhimuhu iyahu yang Allah Subhanahu wa taala berikan ilham kepadanya hatta yakbidahu alaihi sehingga Allah Subhanahu wa taala cabut dia di dalam amal saleh saya pernah dengar dari mimbar ini ada sebuah cerita di zaman Bani Israel ada seorang musrif alaihi artinya Dosa apa aja dikerjain. Dosa apa aja dikerjain. Disisir dosa. Pakai serit lagi sisirnya. Enggak ada yang ketinggalan. Disisir tuh dosa. Pakai serit, enggak ada yang ketinggalan sedikit. Meninggallah ini orang. Ini emang orang kampungnya udah enak banget deh. Dilemparin aja ke pelbak. Ini orang yang durjana nih dilemparin ke mazbalah Eh, kemudian uh, hidup uh, zaman itu Nabi Allah Musa alaihissalam. Ya Musa, engkau pergi ke negeri fulani, urus jenazah fulani al-wali, seorang wali. Allah, wali. Masya Allah, dia pergi cari tahu, akhirnya dibilangin itu adalah orang yang durjana, kami telah lempar di pelebak. Nabi Musa urus dimandikan, dikafankan, dikebumikan. Nabi Musa tanya gak? Kan Nabi Musa kalimullah ya. Ya Allah kok kontradiksi ya? Masyarakat mengatakan dia itu adalah orang musrif aleh, orang yang durjana. Tapi engkau katakan dia itu adalah seorang wali min auliyaillah. Bagaimana kumaha ini? Akhirnya benar kata Allah. Dia itu adalah orang yang durjana. Beberapa hari dia mau meninggal, dia bersih bersih ya kalau kita pakai baju koko deh pakai siwak pakai sebat mata rapi deh dia buka kitab Taurat berbetulan di situ ada keterangan tentang nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam terhunjam hatinya dengan mesra kecintaan kerinduan kesenangan, mahabbah kepada Nabi sampai dicium tuh. Ya. Dicium itu keterangan tentang Nabi Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatan nasuha. Apa yang dia telah kerjakan semuanya dia taubat. Meninggal. Kalau orang sudah taubat, ada gak sebutir dosa? Enggak ada. Kalau taubatnya nasuha enggak ada. Bahkan kejahatannya itu dijadikan kebaikan. Paling banyaknya pahala jadi kalau gitu ya. <laughs> oh, cuman dengan action begitu. Itu bukan bukan bukan umatnya. Nah, kita sebagai umatnya kita baca maulid, kita baca salawat dikata bid'ah, masuk neraka. Kata Habib Rizik, bapak moyang. Pak lalu bawa menyon. <laughs> ya. Kita umatnya cinta baca maulid, baca salawat, bid'ah masuk neraka. Bagaimana kumaha ini gitu. kata Subhanallah, dengan action begitu saja. Ya, itu umat Nabi Musa. Allah Subhanahu wa taala uh, delete dosanya. Di delete pakai tip tipek. Ya. Uh, rupanya hari ini satu hadis semoga bermanfaat. Itulah yang saya bisa sampaikan. Wabillahi taufiqul hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.